kita lihat footnote 1 tentang biografi memalik Wa Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi Abu Abdullah Kunyanya Abu Abdullah Al-Imam Al-Faqih Seorang imam, pakar fikih, al-muhadis, pakar hadis, al-hafid Gelar beliau Imam Darul Hijrah itu disebut demikian karena tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk umrah dan haji selain itu beliau selalu di Madinah kalau banyak ulama karena ketika itu Madinah adalah kota ilmu kalau kita lihat secara para ulama maka mereka menuntut ilmu keliling dunia Imam Ahmad dan yang lainnya tapi di masa Imam Malik Madinah itu pusat ilmu maka belum tidak butuh untuk melanglang buana kata cuma belajar di Madinah beda dengan para ulama-ulama yang lain dan salah seorang imam madhab yang empat yunsab ilaihil madhabul maliki dinisbatkan badannya madhab malik Warawaan kathir minat tabi'in. Saya mendapatkan riwayat dari banyak tabi'in. Memalai itu statusnya tabi tabi'in. Warawa'anhu dan mendapatkan riwayat dari Imam Malik khalqun kathir sejumlah yang sangat banyak dari pakar hadis dan hufaz. Maka fi ruyat tiqah wa tiqah fil hadis. Dan beliau adalah seorang yang berada dalam puncak ketelitian wasiqah dan siqah dalam hadis oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan asahul asanid sanad yang paling sahih adalah Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar Kata Imam Malik ini malah tabiin di sini. Ayo adu fi kata sabi'ah minat tabiin min ahli Madinah. Dihitung di tingkatan lapis ke-7 dari tabiin di kota Madinah. Belum memiliki banyak karya yang paling terkenal Muwatta. Meninggal tahun 179 Hijriah dalam usia 85 tahun. Kemudian Imam Nasai, Nama aslinya adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Namar bin Dina An-Nasai. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Nasai adalah nisbah ke Nasa, nama daerah, Koryatun di Khurusan Satu satu desa di nah, Beliau kan, beliau bukan orang Arab nih. Ya. Orang Rusia berarti. Seperti Bukhari. Khurusan Imam Bukhari dari Khurusan Imam Nasai juga Khurusan Al-Imam Al-Hafidh Al siqah Seorang yang imam dan seorang hafidh hadis penulis kitab Sunan yang terkenal dengan sebutan Sunan Nasai yang merupakan salah satu kutubu sitah yang disepakati oleh umat Islam ala dimadiha untuk jadikan pegangan wakubulia dan diterima karena imaman masyhudan dan beliau seorang imam yang diakui ilmunya, kelebihannya, takwa dan kesolehannya. Meninggal tahun 303 dalam usia 85 tahun. Nah, hadis Abu Waqid Alaisi tentang Datu Anwar itu dikatakan oleh Syekhul Islam di lima Malik dan Nasai dan Tirmidzi. Namun dikomentari di footnote 4 Diatkan Imam Ahmad benar di Musnad kemudian Tirmidzi wasahahahu kama dzakara mu'alif dan dikatakan oleh Imam Tirmizi sebagai hadis yang sahih bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam namun yang jadi masalah lam ajidhu fi muwatta Malik Syekhul Islam mengatakan diriatkan oleh Imam Malik tapi kata muhakkik belum saya dapatkan dalam muwatta'nya Malik tidak pula dalam sunan Nasai itu sunan Surah alhamdulillah bisa maaf nih ah, saya oke okay. ah Satullah Zain gimana Zat Alhamdulillah bisa Zat Alhamdulillah sehat Zat kapan sampai oh, enggak gimana Zat ah, kapan datang Zat sampai sampai Indonesia ada seminggu Zat oh. Saat Anas di mana Zat Eh, masih di eh, Saudi uh, dari rumah nih eh, uh, ya yang ya ya ya sat gratis sat untuk sanawiyah sama aliyahnya ya? batasan umur uh, ya usia sekolah lah kan hmm uh, tapi lulus baru lulus oh ya nggak apa-apa bisa ya Allah wah belum bisa baca Quran Sat. ya harapkan ada ada tesnya tapi tesnya itu salah satunya baca Quran harapannya kalau bisa masuk pondok itu sudah bisa Sat. Iya. Ini belum ya Oh iya toh. Uh -uh. Hmm. Uh. Ya kalau belum bisa baca ya kayaknya repot Sat. Iya. Ya, iya iya masanya kan diminta juga untuk ngafal sambil ngafal gitu nanti setelah ini pengabdian setelah alias uh, ini sekarang di ada penertiban penertibannya ada kerjanya itu setelah selesai alia gitu uh -uh. sekarang mau nih belajar mulai sudah uh, dua tahun ini Zat. iya satu dua tahun iya Zat. pagi sampai siang terus nanti pada zuhur istirahat terus pada asar itu halal Quran daftarannya kayaknya sudah mulai tanggal ini tanggal satu tanggal satu kemarin kayaknya 10, uh, uh, 10 hari kalau nggak salah ya. kalau belum bisa baca Quran belajar dulu aja kayaknya Zat. daripada Enggak, maksudnya ya belajar dulu baca Qurannya, nanti bisa bisa tahun depan insya Allah kan baru iya. Sama itu sama Gunung Kidul Said. Iya. Eh, uh, enggak tahu ya tapi yang mimpin Said. Itu sama siapa ya? Oh, <laughs> saya nggak kenal. Ya cuma alumni sini aja pokoknya belajar. Kayaknya ini dulu pernah mulai zaman mulai zaman saya siapa ya? Ya alias satu. -uh. Ah, kurang tahu kalau itu bisa nerima apa enggak. Oh, iya. iya. Kalau antum mau tanya nanti tak bisa tak kirimkan nomor Ustadz di sana, Ustadz. Saya punya kenalan, saat namanya saat Agus Abdullah. Iya namanya. Dia ngajar di sana. Iya, Ustadz. Iya, tapi pengabdian 2 tahun Ustadz, setelah aliyah selesai. Belajar 6 tahun, kemudian pengabdiannya 2 tahun. Tapi iya mulai ya. ujian apa maksudnya ujian masuknya asal al, asal ini Qurannya sudah beres insya Allah cuma formalitas Ustaz. Eh, iya, cuma ini enggak apa kan lihat lihat